pendapat yang pertama ahli bait Rasulullah adalah ashabul kisah yang pernah ittihal Nabi sumpah untuk mendatangkan kutukan bagi pendusta di hadapan orang kafir yaitu Sayyidina rasulillah Sayyidat Fatimah Zahra, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Ini jelas. Kemudian pendapat yang kedua, ini jelas, ini yang tidak tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah dari Bani Ha eh, di, di apa? ashabul kisah plus azwaj nabi istri-istri nabi dan keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam lah inilah termasuk para habaib dan semua adalah ahli bait ah, termasuk azwaj nabi adalah ahli bait istri nabi adalah ahli bait nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian yang ketiga adalah bani hasim bani mutalib nah, ini yang disebut sebagai maqamuz zakah Bani Hasim dan Bani Mutalib, Bani Hashim dan Bani Mutalib. Kemudian setelah itu yang kelima itu hanya sekedar fi komit doa orang-orang yang bertakwa. Cuman jadi ya ini yang paling kuat yang sampai saat ini adalah dipegangi adalah pertama dan kedua yaitu dari ashabul kisah yang lima plus keturunan Nabi SAW sampai ila yaumil kiamati dan juga azwajun Nabi. Azwajun Nabi sudah selesai kisahnya. Akan tapi dari duriyah Nabi saw melalui Sayyidat Fatimah Zahra ila yaumina hadza. Itu termasuk itu yang disebut sebagai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kalau mau ditambah ada namanya Bani Hashim, Bani Muthalib itu fi maqamiz zakah. Bani Hashim, Bani Muthalib yang tidak boleh nerima zakat. Jadi termasuk habaib itu adalah ahli bait. Duriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka punya hak-hak yang harus kita penuhi hak untuk kita cintai, hak untuk kita perhatikan lebih daripada yang lainnya. Tanda kita perhatian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi sudah menyebutkan kalau ingin berbuat baik kepadaku, berbuat baik kepada keluargaku. yang tidak berbuat baik dengan keluarganya Rasulullah, artinya ia ya tidak baik dengan Rasulullah. Dan jangan sampai ada kedengkian tersimpan di dalam hati. Wah, Waduh, habib. Hati-hati, ini biasa ini ada. Memang ada perilaku satu dua orang, tapi itu tidak mewakili Rasulullah. Tidak boleh menjadi sebab kita benci kepada ahli bed Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benci perilaku boleh, perilakunya tidak baik, tapi benci zat gak boleh karena zatnya nyambung dengan Rasulullah. Benci perilaku, kok perilakunya begitu? Kalau berubah, wajib kita cintai mur. Nah, Kalau benci perilaku boleh, tapi membenci zatnya tidak diperkenankan. Awas, takut ikrat kepada Nabi. Yang berpaling kepada Nabi, yang berpaling dari Nabi tidak akan dilihat Nabi. Termasuk buhut membenci kepada ahli baitnya Rasulullah. Nah, kunci mencintai ahli bait ini dipakai oleh orang Syiah. Seolah-olah kita tidak cinta kepada ahli bait. Kita mencintai ahli bait Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi. Kalau mereka enggak, seolah-olah mencintai ahli bait, tapi mencintai ahli bait merendahkan. Imam Ali bagi kita adalah orang jagoan, hebat, pemberani. Enggak ada yang berani Sayyidina Ali. Amr ibn Wud seorang jago-jago berantem saja ternyata ingat kisahnya waktu di perang apa? Perang Mu'tah atau perang Nabi, Nabi ada satu jago berantem. Tidak ada yang bisa mengalahkan Amr ibn Wud itu. Ditantang, siapa yang berani dengan saya? Orang keker-keker dari sahabat Nabi diam. Sayyidina Ali itu mikir, kalau sampai tidak ada yang maju, pasti Rasulullah bakal mah maju nggak benar. Rasulullah maju, Sayyidina Ali maju. nggak takut gulet belah kepalanya <laughs> hebat lah ini lah itu kalau sudah menurut ini orang yang mengatakan cinta ahli bait itu Sayyidina Ali dianggap kayak perempuan rendah Sayyidina Fatimah ditendang katanya nggak pernah marah apa nggak berani kalau memang kekhalifahan itu adalah haknya Sayyidina Ali Sayyidina Ali tidak pernah takut membela kebenaran kalau memang keimaman miliknya Sayyidina Ali langsung diberesi Sayyidina Ali tidak pernah ada yang ditakuti karena dia beliau dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Akan tapi Sayyidina Ali berbaiat biarpun terlambat baiatnya karena apa? Sayyidina Ali mengurusi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mengurusi yang diurusi Rasulullah yaitu ummah, semuanya menjalankan kewajiban. Hah? Akhirnya bertemu, akhirnya Sayyidina Ali berbaiat menyusul. Sampai waktu itu suruh bayat, aku tidak akan berbayat di tempat sepi, aku akan berbayat di depannya orang, berbayat di depannya orang kepada Sayyidina Imam Abi Sayyidina Abu Bakar uh, Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini adalah kisah-kisah seperti itu. Ahli bait Rasulullah yang mencintai ahli bait sesungguhnya adalah silsilah ahli sunnati wal jamaati. Bagaimana menempatkan Imam Ali, menempatkan Imam Husin. Lihat. Dan nanti setelah ini ada kisah untuk mengelabui kita, kisah meninggalnya Imam Husin. Wah dikemas nanti, barangkali perlu kembali mendengar kisah Sayyidina Husin yang pernah kami hadirkan. Itu versi kita ahli sunnati wal jamaati. Perlu diulas, didengar kembali, merajut cinta bersama Syahid Karbala Imam Imam Husin didengar kembali seperti apa kisah meninggalnya Imam Husin bagaimana kedekatan mereka dengan para sahabat Nabi dan siapa yang mendukung Imam Husin adalah anak-anak dari sahabat Nabi dan memang yang memerangi Sayyidin eh, Sayyidina Husin ada dari anak-anak sahabat tapi mereka yang keluar dari kebenaran bukan orang ahli sunnati wal jamaah